Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan Kana dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-147 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ghairu madin mithlahu qad amila dan dari bentuk-bentuk kana dan saudari-saudarinya atau fi'il-fi'il yang nasikh yang telah disebutkan dalam bait-bait sebelumnya itu yang beramal yang dapat beramal seperti mereka, artinya merofakkan mubtada dan menasobkan khobar, itu tidak hanya bentuk maudinya saja. Akan tetapi ghairu maudin, ya, selain bentuk maudi, itu juga dapat beramal, seperti kana dan saudari-saudarinya. Karena yang disebutkan dalam bait-bait tersebut bentuknya bentuk maudi. Tapi ternyata yang dapat beramal itu juga yang berbentuk selain maudi. Namun apa syaratnya? Inkana ghairul maudi min mila. Jika dari fi'il-fi'il yang nasikh tersebut, itu ada bentuk selain bentuk maudi yang digunakan. Artinya dalam bait ini, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa fi'il-fi'il nasikh yang disebutkan dalam bait-bait sebelumnya itu ada yang memiliki bentuk selain bentuk maldi yang digunakan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait yang ke-147 ini. Beliau mengatakan atau memberi judul Tasorruful af'alin naqisati tasrifnya atau perubahannya fi'il-fi'il yang naqis. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan mengenai bait ini. An-naskhu fi hadzal babi An-naskhu fi hadzal babi yaitu bentuk nasakh dari bab ini yaitu bab kana dan saudari-saudarinya apa bentuk nasahnya wa huwa raf'ul mubtada'i wa nasbul khabari yaitu bentuk nasakh berupa merofakkan mubtada dan menasabkan khabar laisa maqsuran 'alal af'alil madiyatil mutaqaddimi dzikruha maka bentuk nasakh yang dibahas dalam bab ini itu tidak hanya terbatas pada fi'il-fi'il maudhi yang telah berlalu penyebutannya. Bal yashmaluha wa ma qad yakunu lima minal mushtaqqati. Bahkan tercakup dalam pembahasan ini artinya yang dapat beramal nasak seperti ini, yaitu merofakkan mubtada dan menasobkan khobar, itu termasuk di dalamnya dan apa-apa yang mungkin berupa masdar-masdar dari mustaknya, dari turunan dari fiil-fiil tersebut. Artinya, yang dapat beramal, yaitu merofakkan mubtada dan menasobkan khobar, itu tidak hanya maudinya, akan tetapi yang tercakup juga itu adalah apa-apa yang mungkin berupa masdar-masdarnya dari turunan-turunan dari fiil-fiil tersebut. Wadhalika anna af'ala hadzal babi thalathatu aqsamin. Dan itu bahwa fiil-fiil yang masuk dalam pembahasan bab ini itu dibagi menjadi tiga kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, jamidun, yaitu fi'il nasikh yang jamid. Apa maksud fi'il nasikh yang jamid? Ai la yatasorrofu mutlakon. Maka fi'il-fi'il yang masuk dalam kelompok ini, itu ai la yatasorrofu mutlakon. Yaitu, tidak berubah bentuk, tidak ditasrif secara mutlak. Wala yujadulahu ghairul maudi. Maka tidak akan didapatkan bagi fiil-fiil tersebut bentuk selain maudi. Artinya hanya ada bentuk maudinya saja. Wahuwa fi'lani. Dan yang termasuk dalam kelompok jamid ini, itu ada dua fi'il. Yang pertama itu adalah laisa ittifaqon. Yaitu fi'il laisa. Dan untuk laisa ini ittifaqon. Artinya seluruh ulama nahwu itu sepakat memiliki pendapat yang sama bahwa laisa ini itu hanya memiliki bentuk maudhi. Kemudian yang kedua wadama fi ashharil aroi. Dan fiil yang kedua adalah dama. Menurut atau mengikuti pendapat yang paling masyhur. Maka di sini diisyaratkan bahwa untuk fi'il dama itu ulama nahwu tidak sepakat. Ada yang berpendapat bahwa dama itu hanya memiliki bentuk maldi, itu mengikuti pendapat yang paling masyhur, dan ada yang berpendapat bahwa dama itu memiliki bentuk yang lain. Athani, yang kedua, yang masuk kelompok kedua dari fiil nasikh tersebut, ma yatasorrofu tasorrufan naqison. Yaitu fiil nasikh yang tasrifnya itu mengikuti tasrif dari fiil naqis. Artinya perubahan bentuk yang dialami oleh fiil yang masuk kelompok ini itu perubahan bentuk atau tasrif yang dimiliki oleh fi'il naqis. Apa apa itu? Falaisa lahu illal madhi wal mudhari'u wasmul fa'ili. Maka fi'il yang masuk dalam kelompok ini itu tidak memiliki bentuk selain bentuk madhi, mudhari' dan isim fa'il. Artinya apa? Artinya fiil yang masuk dalam kelompok ini itu hanya memiliki bentuk maudi, mudhari dan isim fa'il. Wa hadzal qismu huwal arba'atul masbuqatu bin nafyi au shibhihi. Dan fiil yang masuk dalam kelompok ini itu adalah empat fiil yang didahului oleh penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Apa saja itu? Wahia, zala, bariha, fatia, infakka. Yaitu empat fiil yang didahului oleh penafian atau yang menyerupainya itu adalah zala, bariha, fatia, dan infak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Hud ayat ke-118 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yazaluna mukhtalifin dan mereka senantiasa berselisih pendapat maka perhatikan di situ ada fiil yazaluna. Itu merupakan bentuk mudhari' dari zala. Berarti ada zala yazalu. Ini menunjukkan bahwa zala yang masuk dalam fiil naqis ini, maaf fi, masuk dalam fiil nasikh ini dan juga ditasrif dengan fiil naqis itu memiliki bentuk mudhari' yaitu yazalu. Wa qawlihi ta'ala dan juga sebagaimana dalam firman Allah ta'ala dalam surat Taha ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifin." Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifin. Mereka menjawab, kami akan tetap ya, menyembah eh, patung anak lembu ini. Maka perhatikan di situ ada naberroha. Naberroha. Berarti itu adalah bentuk mudhari' dari bariha. Bariha ya berrohu. Maka ayat Al-Quran yang mulia ini itu menunjukkan bahwa bariha itu memiliki bentuk mudhari' yaitu yabarahu. Dan dalam dua contoh ini, yaitu la yazaluna dan Lanna nabroha, itu sama-sama didahului oleh penafian. Wa qawlihi ta'ala, dan juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf, ayat ke-85. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah, ya mereka mengatakan demi Allah, ya engkau senantiasa mengingat Yusuf. Maka perhatikan di sini ada fiil tafta'u. Ada fiil tafta'u. Maka fi'il tafta'u tafta'u ini merupakan bentuk mudhari' dari fati'ah. Maka ayat Al-Qur'an yang mulia ini itu menunjukkan bahwa fati'ah itu memiliki bentuk mudhari' yaitu yafta'u. Fati'ah yafta'u. Dan untuk contoh yang ini itu e, penafiannya itu muqaddar, diperkirakan. Sebagaimana pembahasan pada bait-bait yang telah berlalu sebelumnya. Kemudian ada bentuk isim fa'ilnya. Wasmul fa'ili. Artinya perubahan fi'il naqis itu dapat mencakup isim fa'il. Nahwu contohnya lastu za'ilan sadiqaka. Lastuza ilan sadiqaka. Saya masih menjadi sahabatmu. Ya, lastuza ilan sadiqaka. Saya masih menjadi sahabatmu. Maka perhatikan kata zailan di sini. Zailan yang ada dalam jumlah ini itu adalah bentuk isim fa'il dari zala yazalu. Maka zailan di sini itu juga dapat beramal. Ya, dapat beramal sebagaimana eh, fiil-fiil yang nasikh tadi. Dan di sini kita melihat bahwa dia itu didahului oleh penafian laisa atau lastu. Kemudian eh, bentuk yang ketiga ya, bentuk yang ketiga atau maaf kelompok yang ketiga dari fiil-fiil yang nasikh tadi itu adalah ats yang ketiga ma yatasarrafu tasarrufan shibaha kamilin ma yatasarrafu tasarrufan shibaha kamilin yaitu fiil-fiil yang ditasrif mengikuti tasrifnya uh, fiil dan fiil tersebut itu menyerupai fiil yang sempurna. Jadi perlu diperhatikan kata kunci tasorrufan cibaha kamilin. Ya, mengikuti tasrifnya yang atau mengikuti tasrif yang serupa dengan tasrifnya fiil yang sempurna. Mengapa? Karena kita mengetahui ketika kita membahas mengenai tasrif istilahi ya bahwa fiil itu yang sempurna memiliki uh, tasrif yang banyak ya fiil madhi fiil mudhari masdar isim fa'il kemudian isim maf'ul fiil amr kemudian mungkin ada fiil nahi isim zaman isim makan dan isim alat maka kelompok yang ketiga ini itu tasrifnya ya menyerupai fiil yang sempurna seperti itu. Ya, artinya banyak yang dia miliki. Maka apa? Falahul madhi wal mudhari'u wal amru wal masdaru wasmul fa'ili. Maka cukup banyak yang dimiliki oleh fiil kelompok ini. Ya, maka fiil tersebut memiliki bentuk madhi dan bentuk mudhari' dan bentuk amr dan bentuk masdar dan isim fa'il. Dunasmil maf'uli wa baqil mushtaqqati. Ya. Dan dia atau fiil-fiil yang masuk kelompok ini itu tidak memiliki isim maf'ul dan eh, isim-isim uh, lain atau bentuk-bentuk lain yang menjadi derivasi dari uh, fiil yang kamil ya. Jadi yang dimiliki hanya maudi, mudori, kemudian amr, masdar, isim fa'il. Tapi tidak memiliki bentuk isim maf'ul. Ya, berarti juga tidak memiliki bentuk isim zaman, isim makan dan isim alat. Maka yang masuk kelompok ini itu adalah kelompok yang mayatasarrafu tasarrufan syibha kamilin yaitu kelompok yang tasrifnya itu menyerupai tasrifnya fiil yang kamil, yang sempurna. Wa sab'atun. Maka fiil nasikh yang masuk dalam kelompok ini itu ada tujuh. Apa saja itu? Kana, dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, soro. Maka tujuh fi'il itu adalah kana, dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, soro. Famithalul mudari'i qawluhu ta'ala. Maka contoh bagi fiil-fiil tersebut yang memiliki fiil mudhari' itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. dan supaya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi atas perbuatan kalian. Maka perhatikan di sini ada fiil yakuna. Ya, yakuna. Itu merupakan bentuk mudhari' dari kana. Kana yakunu. Ya, di sini menjadi mansub karena ada sebelumnya ada litakunu. Ya. Maka kana yakunu. Ya, berarti karena memiliki bentuk mudhari yaitu yakunu. Kemudian wa mithalul amri dan contoh dari fiil amr dari kelompok fiil ini yaitu qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-135. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kunu qawwamina bil qist. Ya, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian orang yang orang-orang yang menegakkan keadilan. Maka perhatikan di sini ada kunu. Ya, ada kunu. Maka kunu itu adalah bentuk amr dari kana yakunu. Ya, kana yakunu kun ya seharusnya kun kun itu kalau domirnya adalah anta tetapi di sini karena domirnya antum menjadi kunu maka ayat Al-Quran yang mulia ini itu menunjukkan bahwa kana yakunu itu memiliki bentuk amr yaitu kun atau kunu. Kemudian wa mithalus mil fa'ili qaulus syairi. Dan Contoh dari isim fa'il yang dibahas dalam eh, atau yang masuk dalam kelompok ketiga ini itu adalah ucapan seorang penyair. Apa itu? Wa ma kullu man yubdil basyashataka inan akhaka idza lam tulfihi lakamunjida. Wa ma kullu man yubdil basyashataka inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Dan tidaklah setiap orang yang menunjukkan muka manis ya itu kainan akhaka itu menjadi saudaramu. Idza lam tulfihi laka munjida. Jika engkau tidak mendapatinya bagimu menjadi seorang penolong. Maka di sini yang menjadi syahid adalah kainan. Ya, kainan. Kainan di sini adalah bentuk isim fa'il dari kana yakunu. Ya kana yakunu kun kemudian kainun. Bentuk isim fa'il. Maka di sini kita melihat bahwa kana yakunu memiliki bentuk isim fa'il. Kita lihat catatan kaki kainan halun kainan yang ada pada syair ini itu di-i'rab sebagai hal. Wa fihi dhamirun mustatirun huwasmuhu. Dan kainan itu mengandung domir mustatir, yaitu menjadi isim kana atau isim kain. Ya. Wa khobaruhu akhoka. Dan khobar kainnya adalah akhoka. Wa munjidan maf'ulun thanin Ya, dan munjidan itu adalah maf'ul yang kedua untuk fi'il lam tulfi. Kita lanjutkan. Wa mithalul masdari dan contoh dari masdar artinya fiil kelompok ini yang memiliki masdar qaulus syairi yaitu ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan bibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu alaika yasiru. Dengan pemberian dan juga dengan toleransi, pemuda tersebut itu dapat memimpin kaumnya. Wa kaunuka iyyahu alaika yasiru. Dan keadaanmu itu juga dapat atau keadaanmu itu juga memungkinkan Eh, menjadi seperti pemuda tersebut. Dan hal tersebut bagimu itu sebetulnya adalah perkara yang mudah. Maka perhatikan di sini ada wakaunuka. Ya, wakaunuka. Kaunun di sini itu adalah masdar dari kana yakunu kaunan. Maka kita mengetahui bahwa fi'il kana yakunu itu memiliki masdar yaitu kaunun atau kaunan. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan syair ini. Wa kaunuka mubtadaun. Ya, dan kaunu yang ada pada kaunuka itu di Arab sebagai mubtada. Wal kafu ismul kauni fi mahalli raf'in. Dan kaf yang ada pada kaunuka yaitu adalah isim kaun. Ya, isim kaun yang memiliki kedudukan rofa. Ya. Undur yang robit domiri. Ya. Silakan kembali atau lihatlah pembahasan mengenai yang robit domir yang telah berlalu. Wa iyyahu khobarul kauni. Dan iyahu itu adalah khobar dari kaun wa yasiru khobarul mubtada'i. Dan yasiru dalam akhir bait itu adalah kedudukannya sebagai khobar mubtada. Kita kembali ke atas. Wa hadha ma'na qawlihi wa ghayru madhin mithlahu qad amila. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa ghairu madin mithlahu qad amila. Ai maksudnya inna ghairal madi ya sesungguhnya bentuk-bentuk selain madi in wujida wastu'mila jika ada dan juga digunakan ya artinya jika fiil-fiil tersebut itu memiliki bentuk selain bentuk madi dan juga bentuk-bentuk tersebut itu digunakan oleh orang Arab. Ya. Maka malu amalal maldi. Maka bentuk-bentuk selain maldi tersebut itu beramal seperti amalannya maldi. Wadhalika, ya dan itu, kalmudari'i wal amri wa jadu minal mushtaqqatil ukhra. Ya dan itu seperti bentuk mudari' bentuk amr dan juga bentuk-bentuk lain yang dapat didapati ya dapat ditemui dari eh, derivasi atau turunan-turunan yang lain ya mustak mustak yang lain. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di sini ada catatan kaki minal asali bil adabiyyati syai'ati minal bil adabiyyati syai'ati. Ya, di antara gaya bahasa, ya di antara gaya-gaya bentuk bahasa yang tersebar, ya, apa, apa itu di antara gaya bahasa yang tersebar tersebut? Kainan makana wa kainan man Ya, kita kalau melihat naskah bahasa Arab atau mungkin ucapan orang Arab, kita akan melihat gaya bahasa seperti ini, yaitu penggunaan kainan makana dan kainan mankana. Ya, seperti ya apapun itu, dimanapun itu, ya atau siapapun itu, ya, tergantung konteks dalam kalimat. Fi mithli, pada contoh, sa'arda'udz zalima kainan mankana ya sa'arda'u dzalima kainan man kana. Saya akan menghalangi orang yang berbuat zalim siapapun itu. Ya, maksudnya siapapun orang zalim itu. Maka di sini ada kainan man kana. Kemudian contoh yang lain wa asda'u bil haqqi kainan ma Ya wa asda'u bil haqqi kainan makana. Ya, yasta'u bi itu azharo dan bayana berarti saya akan menampakkan atau menjelaskan kebenaran kainan makana. Apapun bentuk kebenaran tersebut ya atau apapun itu. Saya akan atau dan saya menjelaskan kebenaran, menampakkan kebenaran apapun itu. Ya, apapun bentuk kebenaran tersebut. Wa i'rabuhu dan i'rab dari kainan ini kainan ismu fa'ilin. Ya, maka kainan adalah isim fa'il min kanan naqisati. Ya, jadi kainan ismu fa'ilin min kanan naqisati. Kainan adalah isim fa'il dari yang berasal dari kana yang naqis halun mansubatun. Dan kainan ini mansub sebagai hal ya atau kainan ini uh, hal yang mansub. Wasmuhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dan isim kainnya adalah domir mustatir. Yang mustatirnya itu jawaz. Dan takdir dari isim kain tersebut adalah huwa. Ya, atau takdir dari domir tersebut adalah huwa. Ya'udu ala syai'i sabiqi wa huwa sahibul hali. Yang huwa tersebut itu kembali kepada sesuatu yang telah uh, berlalu. Yaitu apa? Yaitu sahibul hal. Wama auman nakiratun mausufatun mabniyatun alas sukuni. Dan ma, ma yang ada pada kainan makana atau man yang ada pada kainan mankana, itu nakiroh mausuf yang mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin khobaru kainan. Ya, yang menempati atau kainin yang menempati kedudukan nasab sebagai khobar kain. Wakana kana fi'lun maudin tamun. Dan kana yang ada di akhir ya makana dan mankana itu bukan kana nakis ya, tetapi kana fi'il maudhi yang tam. Ya, kita mengetahui kana itu ada bentuk nakisnya, ada yang bentuk tamnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu ala ma au man. Dan fa'il dari fi'il kana tersebut, ya kana yang sempurna itu bukan isim kana dan khobar kana, tetapi memiliki fa'il. Nah, fa'il dari kana tersebut adalah domir mustatir yang kembali kepada ma atau man. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin Sifatuma ma au man. Dan jumlah yang eh, terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu kana tadi, itu menempati kedudukan nasab yang menjadi sifat bagi ma atau man. watak takdiru dan takdir dari kalimat tadi, Sa'arda'udzolima kainan insanan kana. Saya akan mencegah orang yang berbuat zalim ya. Siapapun ya siapapun orang tersebut. Ya siapapun orang tersebut yang zalim tersebut. Wa sa'asda'u bil haqqi kainan syai'an kana. Ya, dan saya akan menampakkan atau menjelaskan kebenaran ya, kebenaran ya apapun apapun bentuk kebenaran tersebut. Atau apa maksud syai'an di sini? Ai kainan ayya syai'in wujida au ayya insanin wujida. Ya. Artinya saya akan uh, menjelaskan kebenaran uh, dimanapun atau apapun bentuk kebenaran yang ditemukan tersebut atau siapapun manusia yang ada untuk dijelaskan mengenai kebenaran tersebut. Ya. Kemudian kita kembali ke atas untuk bait yang setelahnya. Maka di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-148. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz. Ya, wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz. Berarti yang dibahas di sini hanya sebagian dari bait ke-148. Wafi jami'iha dan di seluruh fiil-fiil yang disebutkan tadi, artinya seluruh kana dan saudari-saudarinya, itu ajiz tawassutul khobar. Ya, perbolehkanlah meletakkan khobar di tengah. Apa arti meletakkan khobar di tengah? Kita mengetahui kalau bentuk asalnya itu adalah uh, fiil nasikh atau misalnya kana kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Nah, yang dibahas di sini itu adalah bolehnya meletakkan khobar di tengah. Artinya urutannya menjadi kana, kemudian khobar kana dulu, baru isim kana. Ya, berarti ini pembahasannya mirip dengan mendahulukan khobar daripada mubetadaknya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk bait ini yaitu tawassutul Khabari fi hadzal babi. Meletakkan khabar di tengah dalam pembahasan bab ini, yaitu bab kana dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan li khabari kana wa akhawatiha ma'asmiha thalathu halatin. Untuk khobar kana dan saudari-saudarinya bersama isim kana dan saudari-saudarinya tersebut itu ada tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, wujubu taqdimil milismi wa ta'khiril khobari. Yaitu keadaan di mana wajibnya mendahulukan isim dan wajibnya mengakhirkan khobar. Artinya kalau misalnya kana tadi, wajib urutannya kana, isim kana, kemudian khobar kana. Ya, ada keadaan di mana tidak boleh ditukar-tukar keada eh, posisinya. Wadhalika fi maudi'aini. Dan keadaan yang pertama ini itu ada di dua tempat. Al-awwalu, tempat yang pertama, an nalismu lismu mahsuron fil khobari. Yaitu ketika isim itu dihasr atau dikoser pada khobar. Ya, artinya dibatasi di dalam khobar. Pembahasan hasr dan koser ini telah berlalu sebelumnya dan juga ini pembahasan yang sering dijumpai pada pembahasan balaghah. Ya, artinya bermakna hanya. Ya, memiliki makna hanya pembatasan. Ya, hanya dan juga pembatasan. Nahwu contohnya ya kita tahu salah satu adat hasr itu adalah penafian kemudian diikuti illa. Contohnya maka nal kitabu illa jalisan la yumillu. Maka nal kitabu illa jalisan la yumillu. Tidaklah kitab tersebut melai atau tidaklah kitab melainkan uh, teman duduk yang tidak membosankan. Ya, ini menunjukkan makna hanya bahwa kitab itu hanyalah teman duduk yang tidak membosankan. Ya, di sini isim kananya yaitu alkitabu dihasr ya atau dibatasi di dalam khobar yaitu jalisan. Maka kondisi seperti ini tidak boleh dibalik menjadi misalnya maka najalisan illal kitabu la yumillu, tidak boleh. Karena di sini ada eh, bentuk hasar di situ. Kemudian contoh yang lain adalah bentuk hasar dengan innama. Ya berarti innama kanan nasu a'daan lima yajahaluna. Ya sesungguhnya hanya eh, manusia itu hanyalah menjadi musuh bagi apa-apa yang tidak mereka ketahui. Maka perhatikan di sini ada adat hasr yaitu innama. Maka tidak boleh ditukar menjadi innama kana a'daan annasu lima yajahaluna tidak boleh. Kemudian contoh yang lain adalah qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-35 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana salatuhum indal bait wa ma kana salatuhum indal baiti illa aw wa tasdiyah ya wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Ya dan ya salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah e, siulan dan tepuk tangan ya atau ibadah mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah berbentuk siulan dan tepukan tang tangan ya. Maka di sini kita melihat ada adat hasr yaitu ma Ya, penafian kemudian diikuti oleh illa. Ya, diikuti oleh illa. Maka di sini isim kananya adalah solatu. Ya, wajib diletakkan di awal. Kemudian khobar kananya adalah mukaan di situ. Dan tidak boleh ditukar ya. Misalkan ini dianggap sebagai jumlah biasa, bukan ayat Al-Qur'an. Maka tidak boleh dikatakan wa makana mukaan illa solatuhum tidak boleh. Karena isim kananya itu dihasar di dalam khobar yaitu mukaan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-muka'u bidommil mimi, ya. Apa arti muka tadi yang dalam ayat tadi? Huwa at-tasfiru, ya. Al-muka dengan mendomahkan mim itu adalah at atau siulan. Wat-tasdiyatu dan at-tasdiyah yang juga dalam ada dalam ayat tadi, ya tasdiyatan tadi, yaitu at yaitu tepukan tangan. Kita kembali ke atas. Athani, athani berarti tempat kedua di mana isim kana dan saudari-saudarinya itu wajib didahulukan dan khobar kana dan saudari-saudarinya wajib diakhirkan. Itu apa? Tempat yang kedua tersebut athani an yakuna i'robu lismi wal khobari ghoiro zohirin, Yaitu ketika i'rob isim dan khobarnya itu tidak tampak jelas Ya, tidak tampak jelas. Artinya ada kana, isim kana dan khobar kana. Antara isim kana dan khobar kananya itu tidak kemudian dapat dibedakan dengan jelas mana yang isimnya dan mana yang khobarnya. Contohnya bagaimana? Ya nahwu kana syariki akhi. Kana syariki akhi. Ya, contohnya adalah dahulu mitra saya adalah saudara laki-laki saya. Kita perhatikan di sini baik isim kana maupun khobar kananya itu sama-sama ma'rifah karena disandarkan kepada ya mutakallim. Maka secara umum mana saja kalau secara bahasa itu bisa menjadi mubtada dan bisa menjadi khobar syariki akhi atau akhi syariki. Ya. Maka falau kutimal khobaru akhi, ya, maka kalau akhi itu didahulukan menjadikan akhi syariki la auqa'a fi labsin. Ya, maka akan terjatuh kepada kesamaran. Ya, bisa bisa saja ketika orang mendengarkan akhi syariki Akhi itu tidak akan dianggap sebagai khobar kana, tetapi dianggap sebagai isim kana karena memungkinkan. Karena memungkinkan. Mengapa jatuh dalam kesamaran? Li'adami ma yadullu alaihi. Karena tidak adanya sesuatu yang menunjukkan bahwa akhi tersebut itu adalah khobar. Ya, berbeda kalau misalnya isim kananya ma'rifah, khobar kananya nakiroh. Maka ketika khobar kananya didahulukan, itu akan tampak. Dan di sini karena disandarkan kepada ya mutakallim, i'robnya tidak tampak. Mana yang rofa, mana yang nasob juga tidak tampak. Ya, maka di sini ada kesamaran. Kemudian waqad taqaddama syarhu dzalika fil maudhi'il awwali ya dan telah berlalu penjelasan mengenai hal ini di tempat yang pertama dari apa? Min mawadhi'i ta'khiril khobari fi babil ibtidai. Ya. Ini sudah ada pembahasannya sebelumnya di tempat pertama, di tempat-tempat yang wajib mengakhirkan khobar pada bab ali betida Jadi pembahasan ini itu sebetulnya mirip dengan pembahasan ya wajib didahulukannya mubtada atau wajib diakhirkannya khobar. Kemudian kita lanjutkan. Al-halatu thaniyatu, ya, keadaan yang kedua uh, untuk tadi li khobarikana wa akhawatiha ma'asmiha, ya. Untuk khobarkana dan saudari-saudarinya, itu kan ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama tadi itu wajibnya didahulukan isim dan wajibnya diakhirkan khobar. Nah, al-halatu thaniyatu, keadaan yang kedua, an yakuna tawassutul khobari bainal amili walismi wajiban. Ya. Keadaan di mana uh, diletakkannya khobar di tengah di antara amil dan isim itu menjadi wajib. Artinya apa? Kalau kita ambil contoh kana, wajib susunannya kana, khobar kana, kemudian isim kana. Wajib seperti itu. Berarti kebalikannya yang tadi. Berarti apa? Wahuwa wujubu taqdimil khobari ala lismi. Yaitu wajibnya mendahulukan khobar dari isimnya. Wa min mawadhi'i dan di antara tempat-tempat yang mewajibkan didahulukannya khobar daripada isimnya al awalu tempat yang pertama an yakunal khobaru mahsuron filismi ya an yakunal khobaru mahsuran filismi ini pembahasan hasar juga bahwa khobarnya itu dihasar di dalam isim ya berarti kebalikannya yang tadi justru khobarnya lah yang dihasar di dalam isim nahwu contohnya makana mustafidan illal mujid ya Mustafi dan illal mujid ya tidak akan mendapatkan faedah melainkan orang-orang yang e, bersungguh-sungguh. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa yang mendapatkan faedah itu hanyalah orang yang bersungguh-sungguh. Maka di sini khobar kanannya yaitu mustafidan yang dihasar ke dalam isinnya yaitu al-mujiddu. Ya, berarti dibatasi kepada dalam al-mujiddu. Maka di sini tidak boleh dikatakan maka makanal mujitu illa mustafidan. Ya, makanal mujitu illa mustafidan tidak boleh karena makna hasarnya akan hilang. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman maka nahujjatahum illa an Ya, maka nahujjatahum illa angkolu. Ya, tidak ada bantahan atau hujjah mereka, melainkan mereka mengatakan, ya, dan, seteru, dan seterusnya dari ayat tersebut. Maka di sini perhatikan, setelah kana itu mansub, hujjata. Ya, maka hujjatahum. Maka itu adalah khobar kana. Tetapi khobar kana inilah yang dibatasi atau dihasar kepada isim kananya. Ya, isim kananya adalah masdar muawwal yang ditakwil dari ankolu. Ya, itu adalah isim kananya. Ya. Maka ai makana hujjatahum illa qauluhum. Perhatikan jadi makana hujjatahum illa qauluhum. Ya, tidak ada bantahan mereka selain ucapan mereka. Maka tidak boleh dikatakan makana qauluhum illa hujjatahum tidak boleh. Karena nanti akan hilang makna hasr yang dimaksud dari ayat ini. Athani, tempat yang kedua di mana wajib mendahulukan khobar daripada isimnya, yaitu apa? An yattasila bilismi domirun ya'udu ala ba'dil khobari. Uh, eh, isim dari, contohnya kalau isim kana, ya, isim dari fi'il nasih tersebut atau isim kana tersebut, itu bersambung dengan domir atau mengandung domir yang kembali kepada sebagian dari khobar. Ya, mudahnya, isim kananya itu mengandung domir yang kembalinya kepada sebagian khobar. Contohnya apa? Nahwu, kana fil fasli tullabuhu. Kana fil fasli tullabuhu. Ya. Dahulu di kelas tersebut ada pelajar-pelajarnya. Maka perhatikan di sini isim kananya adalah tullabu. Ya, isim kananya ada tullabu. Tapi tulabu itu bersambung dengan domir ha, ya tulabuhu. Yang ha itu kembali kepada apa? Sebagian dari khobar, yaitu alfasli. fasli Ya, al Ya, sebagian dari khobar yaitu lafat alfasli. Maka tidak boleh di sini uh, e, tulabu itu didahulukan menjadi karena tulabuhu fil fasli, tidak boleh. Karena nanti haknya itu berarti kembali kepada eh, sesuatu yang datang setelahnya, yaitu al-fasli. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-halatu thalithatu, keadaan yang ketiga uh, untuk khobar kana dan saudari-saudarinya bersama isimnya, ya al-halatu thalithatu, yaitu jawazul amroini, yaitu bolehnya dua perkara boleh didahulukan khobar daripada isimnya, dan boleh juga didahulukan isim daripada khobarnya. Ya, yaitu taqdimul ismi alal khobari, au ta'khiruhu anhu. Bolehnya mendahulukan isim dari khobarnya, atau boleh mengakhirkan isim dari khobarnya. Wadhalika, dan hal tersebut, idza lam yujad ma yujibut tawassuta awit Ta ya wa dzalika idza lam yujad ma yujibu tawassuta awit ta'akhkhura yaitu ketika tidak ditemui sesuatu yang mewajibkan tawassut ya tawassut berarti khobar didahulukan daripada isimnya atau ta'akhur ya tidak ada sesuatu yang mewajibkan diakhirkannya khobar dari isim ya contoh yang mewajibkan ya tadi misalnya hasr ya atau ada domir dan lain sebagainya. Nahwu contohnya kanal khotibu mu'athiron. Kanal khotibu mu'athiron. Ya, dahulu khotib tersebut itu ya berkesan. Maka dalam jumlah ini tidak ada sesuatu yang mewajibkan khobar diletakkan di tengah atau khobar harus diletakkan di akhir. Tidak ada maka boleh dikatakan au kana mu'athiron al-khatibu. Ya, sama maknanya. Ya, dahulu berkesan khotib tersebut. Wa min dzalika qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat ke-47. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqq haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina. Ya dan wajib atau dan kami senantiasa berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ya. Maka fahakkon khobarukana muqaddamun. Maka lafat hakkon yang ada pada ayat tersebut adalah khobar kana yang didahulukan. Wa nasrul mu'minina ismuha mu'akhkharun wa mudhafun ilaihi. Dan nasrul mu'minina adalah isim kana yang diakhirkan. Ya tadi hakon adalah khobar kana yang didahulukan dan nasrul mu'minin adalah isim kana yang diakhirkan dan mudhaf ilaih mudhaf ilaihinya adalah lafat al-mu'minina. Ya, kemudian wa minhu aidon ya dan juga di antara contohnya adalah uh, qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Ya bukanlah suatu kebaikan itu menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Ya. Maka apa penjelasan dari ayat ini yaitu Al-Baqarah ayat 177 Faqad qara'a Hamzatu wa 'Asimun fi riwayati Hafsin minas sab'ati. Maka sungguh uh, imam qiraah yaitu Hamzah dan Asim dalam riwayah Hafiz ya yaitu dari Qiraah Sab'ah Hafiz itu membacanya beliau berdua yaitu Hamzah dan Asim itu binasbi al ya membacanya menasobkan birro berarti laisal birro mengapa dibaca nasob ala annahu khabaru laisa muqaddamun karena al ini dianggap sebagai khobar laisa yang didahulukan. Kemudian wal masdarul muawwalu min antuwallu ismuha muakhkharun. Ya, sedangkan masdar muawwal yang dibentuk dari antuwallu itu adalah isim laisa yang diakhirkan. Berarti apa? Ai laisal birro tauliyatu wujuhikum. Ya, laisal birro tauliyatu wujuhikum. Maka khobar laisanya itu didahulukan yaitu lafat al birro, Sedangkan isim laisanya itu adalah masdar awal dari antuwallu diakhirkan yaitu tauliyatu wujuhikum. Kemudian waqara al-baquna birraf'i al-birra. Ya akan tetapi Eh, imam-imam uh, kiroah yang lain selain beliau, ya selain beliau-beliau, itu membacanya dengan merofakkan albirro. Berarti imam kiroah yang lain membacanya laisal birru antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi. Ya laisal birru. Mengapa? Ala annahu ismu laisa. Karena lafat albirru itu dianggap sebagai isim laisa. Wal khobarul wal khobaru al masdarul muawwalu dan khobar laisanya adalah masdar muawwal dari antuwalu. Berarti takdirnya laisal birru tauliyata wujuhikum. Ya, kemudian berikutnya hadza in kanal khabaru mufradan au shibaha jumlatin. Ya, ini berlaku jika khobarnya itu berupa khobar mufrad atau khobar yang shib, jumlah, ya, yaitu jar majrur dan dzaraf. Fa in kanal khobaru jumlatan, ya fa in kanal khobaru jumlatan, namun jika khobarnya itu berupa jumlah, jadi bukan mufrad atau shibahul jumlah tapi berupa jumlah, fal ahsanu ta'khiruhu anin nasikhi wasmihi. Maka kalau khobarnya berupa khobar jumlah, itu yang lebih baik itu mengakhirkan khobar dari nasikh, yaitu tadi kana dan saudari-saudarinya, dan isim dari nasikh tersebut. Artinya, ya ikut uh, urutan hukum asal kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Ya jika khobarnya berupa jumlah. Mengapa? Li'anna taqdimahu ghairu ma'rufin fil kalamil fasihi. Karena mendahulukan khobar berupa jumlah, itu tidak diketahui dari ucapan orang Arab yang fasih. Wahadihil الثَّالِثَةُ هِيَ hiyallati ذَكَرُهَا Dan dari tiga keadaan ini, ya keadaan interaksi antara kana, kemudian isim kana, dan khobar kana, itu keadaan ketiga inilah yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Biqaulihi wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz. Ya, maka dalam seluruh isim seluruh fiil-fiil yang nasih tersebut itu ajiz perbolehkanlah meletakkan khobar di tengah. Ai ajiz tawassutul khabari bainan nasikhi wasmihi fi jami'il af'alis sabiqati. Yaitu perbolehkanlah meletakkan khobar di tengah di antara nasikh, ya di antara kana dan saudari-saudarinya, dan isimnya, yaitu isim kana dan saudari-saudarinya, di seluruh fiil-fiil yang telah berlalu penyebutannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.